كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semuanya calon-calon penghuni surganya Allah. Ada seorang yang punya masalah. Masalah katakanlah masalah rumah tangga bertanya kepada salah seorang ustaz ingin dikeluarkan dari permasalahan keluarga. Hampir-hampir mau bercerai. Minta solusi. Apa jalan keluarnya agar permasalahan ini cepat dituntaskan. Kemudian sang ustadz memberikan solusi dengan sebuah pertanyaan. Apa bentuk pertanyaannya? Seakan-akan sepele, tapi maknanya sangat mendalam dan berarti. Apakah pertanyaan itu? Antum hari ini sudah baca Al-Quran Dia menjawab Belum Kemarin Kemarin juga belum Minggu yang lalu Minggu yang lalu juga belum Bulan yang lalu Bulan yang lalu juga belum Satu tahun ini Satu tahun ini pun saya Belum baca Quran Anda bisa baca Quran? Bisa anda sekarang pulang baca Quran. Ajak istri yang menurut antum bermasalah itu juga baca Quran. Nanti kesini lagi. Udah cukup. Kemudian orangnya pulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, majtama qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim عليهم wa ghashiyatuhum rahmah wa الملائكة، al-malaikah wa من fi man 'indah Apa kata Rasulullah? Tidaklah berkumpul suatu kaum siapa kita kita ini di dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah rumah Allah bermakna dua yang pertama rumah Allah di mana masjid ini musola al-hawakaf rumah Allah yang kedua adalah rumah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana yang kata Nabi kita Allah Mereka itu membaca kitab Allah, Al-Qur'an tadi. Kemudian wa tadrasunahu bainahum di antara mereka sibuk saling mempelajari Al-Qur'an tadi. Ayahnya mengajarkan istrinya, istrinya mengajarkan pada anaknya, anaknya nggak bisa bertanya pada ayahnya, ayahnya mentok panggil ustaz dan seterusnya. Dia sibuk dimanapun menambah hafalan walaupun satu ayat sibuk dengan Quran. Janji Allah kata Nabi kecuali baginya sakinah ketenangan. Oh, jadi pangkal permasalahan semua ini masalah rumah tangga, masalah dengan anak, mungkin masalah ekonomi, bertetangga, dan seterusnya. Bahkan mungkin dunia politik sekalipun. Banyak permasalahan tidak pernah tuntas. Dia jarang, bahkan meninggalkan Al-Quranul Karim. Bagaimana hidupnya mau tenang? Al Quran aja tidak. Jelas Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menginginkan kita masuk surga Pertanyaannya kita mau atau tidak? Oh, kalau masalah begitu, preman pun akan menjawab yang nggak pernah sholat, yang ahli maksiat, saya mau masuk surga Pak Ustaz. Tapi syarat surga tiketnya adalah di surat Ali Imran 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين Bersegeralah kalian minta ampunan kepada Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan surga yang luasnya langit dan bumi tiketnya apa? Uiddat lil muttaqin diperuntukkan untuk orang-orang bertakwa. Oh, jadi tiketnya takwa. Syarat takwa bagaimana? Lihat Al-Baqarah di awal-awal ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين Inilah kitab Al-Quran 30 juz La raiba Tidak ada keraguan di dalamnya Hudan lil muttaqin Petunjuk untuk orang-orang bertakwa Petunjuk untuk orang-orang yang ingin masuk surga Petunjuk yang ingin hidupnya berkah petunjuk orang yang hidupnya ingin tenang. Kembali lagi kepada Al-Quran yang Baik. Sakinah. Oh, selama ini kita sering marah-marah tanpa sebab. Selama ini kita gampang berbuat maksiat, berbohong sana, berbohong sini. Penyebabnya bisa jadi salah satunya, penyebab utama adalah kita jarang baca Quran Kenapa kata Nabi? Selain sakinah, orang yang sibuk bersama Quran adalah Wagasyiyakumur rahmah Diselimuti rahmat kasih sayang Allah Dapat kecil kurang Ditambahkan rezeki kurang juga Besar kurang terus Mungkin penyebabnya kita jarang baca Quran Bagaimana rahmat Allah mau turun sedangkan di dalam rumah kita, di mobil kita, di kantor-kantor kita, di tempat perbelanjaan kita bukan Al-Qur'an yang kita mendengarkan, tapi musik-musik yang tidak jelas fungsinya. Yang lebih hebat lagi, kata Nabi yang ketiga adalah wahafat hubul malaika dijaga oleh para malaikat. Di hadis yang lain dikatakan al-mahlubin alladzina al Qur'an wa huwa mahlubi ma'a safarat al barra orang yang mahir baca Quran. Kalau sudah mahir otomatis dia sibuk bersama Quran. Ma'a safarat al barra bersama malaikat yang mulia. Oh, Suatu ketika ada seorang mu'alaf Inggris, perempuan, pekerja, wanita karir. Dia pulang tengah malam karena lembur, Jumat malam Sabtu. Kemudian dia pilih rumah, pilih pulang maksudnya, perjalanan apakah naik bis apa naik kereta. Naik kereta, naik bis, konsekuensinya jauh muter-muter. Naik kereta cepat, tapi konsekuensinya faktor keamanan sudah sepi di stasiun, banyak rawan terjadi suatu kejahatan. Tawakal sama Allah, si wanita ini naik kereta. Sampai stasiun dia, dia menunggu kereta dengan tilawatil Quran dan salah satu keutamaan surat Al-Mulk adalah dibebaskan dari sisa kubur. Siapa-siapa orang yang membaca surat Al-Mulk sebelum tidur atau pada isya, maka dibebaskan dari sisa kubur. Dibaca Al-Quran Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور dibaca dibaca belum selesai dibaca ada laki-laki tinggi besar berbadan serang pakaiannya mau seperti penjahat mendekati namanya perempuan jangan perempuan laki-lakinya takut mendekatkan doa sama Allah selamatkan ku Abi ya Allah selamatkan ya Allah jarak 3-4 meter dia berhenti lihat dia saring ini doa lagi baca Quran lagi terus akhirnya alhamdulillah kereta lewat lewat masuklah kereta ke dalam kereta tersebut sepi lagi baca Quran lagi sibuk dengan Quran berdoa minta selamat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Al-Qur'an. Alhamdulillah kita cerita dia sampai di rumah dengan suami Ceritanya belum selesai. Jam 10 pagi hari Sabtunya dia lihat televisi ada breaking news berita kriminal. Telah terjadi suatu perampokan disertai pembunuhan. Dia Yang menganehkan dirinya adalah kejadiannya adalah di stasiun, stasiun. Dia ke stasiun, stasiun. Ternyata stasiun di mana dia berhenti menunggu. Dan lebih mengherankan lagi ternyata kejadiannya beberapa menit setelah dia pergi dia bersyukur, nangis. Sujud syukur. Kenapa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum selesai sampai di situ orang barat kadang-kadang aneh-aneh. Penasaran kenapa bukan saya yang menjadi korban? Akhirnya semua wanita ini memberanikan diri, mendatangi kantor polisi, ingin sekedar mengetahui kenapa bukan saya yang menjadi korban? Ditanya kepada si perampok ini. Apa yang terjadi? Jika kita ditemukan oleh polisi, dikawal depan tahanan ditanya saya mau tanya saja kenapa bukan saya menjadi korban apa jawab rampok ini bagaimana saya mau mencelakakan nona? iya saya dekat tadi ketika saya sudah dekat ternyata sudah dekat juga dua orang sepertinya itu pengawal nona tinggi besar gede-gede Masya Allah Al-mahirun bima safaratil kiramil barra. Orang yang mahir baca Quran bersama malaikat yang mulia. Betapa banyak kejadian-kejadian aneh ini para mujahid-mujahid kita di Palestina sana. Di Suriah sana dengan keanehan-keanehan yang luar biasa. Mereka tetap berjaga, tetap membaca Al-Quran Al-Karim. Tidak menghilangkan. Kita sibuknya apa? Perang aja tidak. Kelaparan tidak. Kita bicara sibuk. Tidak sempat baca Quran. Naudzubillah naudzubillah. Oh, bukan itu maksudnya Pak Ustaz. Saya belum bisa. Kemarin kemana aja kalau belum bisa. Oke lah, tidak kata terlambat. Lihat hadis Nabi. Quran wa wa Orang yang terbaca baca membaca Al-Qur'an, dia merasa kesulitan, dia bisa menggerakkan dua F malas dan Malu. Malas karena kesibukan, malu karena ketuaan. Ini penyakit. Kalau kita bisa usir itu, itu datangnya dari setan, deteksi. Lawan, lawan. Malas dan malu berbuat kebaikan datangnya dari setan. Malas dan malu berbuat maksiat, bersyukurlah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Janji Nabi, janji Allah yang itu soal Nabi adalah baginya dua pahala. Satu, pahala belajar Al-Quran. Jangan dikira ketika kita menghilangkan gengsi kita, masa sudah tua, sudah manajer, bahkan direktur, baru belajar ikhrok dua. Kan gengsi yang menjadikan dia jabatan Allah Subhanahu wa taala hakikatnya demikian. Kembali kita Quran. Lawan, lawan, lawan. Pada hakikatnya di sekitar kita itu bukan mencibir, tapi memuji hebatnya atasan kita. Jabatannya tinggi, umurnya sudah lanjut, tapi masih mau belajar Al-Quran. Sebenarnya begitu di sekitar kita, bukan sebaliknya. Ini tua-tua baru belajar kemarin kemana aja, enggak. Mungkin ada satu dua, tapi yang banyak adalah memuji, cuma kita nggak tahu. Cuma iblis membisikkan diri kita agar kita tidak mau belajar Al-Quran. Yang kedua adalah ketika kita salah baca Quran, bukan dosa yang kita dapat. Kalau dosa bagaimana? Itu yang tidak mau belajar Quran, bacanya salah. Dosa. Kalau dia mau belajar, rumusnya adalah baca terus, belajar terus, salah terus, pahala terus. Baca terus, salah terus, nggak mau belajar terus, dosa terus. Janji Nabi, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam hafun walakin alif harfun lam hafun mim hafun barang siapa membaca Al-Qur'an dari satu huruf saja di Al-Qur'an kata Nabi itu sama dengan satu kebaikan dikalikan sepuluh kali lipat kebaikan yang aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim. Berapa kebaikan? kebaikan karena tiga huruf. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf, 190 kebaikan. Bagaimana Al-Fatihah? Berapa huruf? Hitung aja sendiri. Luar biasa. Sudah tahu seperti ini masihkah kita menjauhkan diri dari Al-Quranul Karim? Hadirin sekalian telinga akan ditimbang. Amalan mata akan ditimbang. Amalan mulut akan ditimbang. Alangkah jadinya timbangan ini telinga ini ditimbang berat kepada tidak manfaat bahkan maksiat mendengarkan musik-musik yang tidak tahu bagaimana manfaatnya sebelum Allah menghisap kita kita hisap diri kita dengarkan tahlim dengarkan tilawatil Quran yang karim Itu training saya dan namanya take all training Quran obat lahir batin saya tampilkan gambar orang yang pakaiannya e, copang camping ada tatonya, megang mic gondrong semua pasti menjawab itu rocker besar. ketika saya tampilkan wajah di mana penyanyi yang pakaiannya serba minim megang mic itu lagi itu penyanyi dangdut besar. Ketika saya tampilkan penyanyi yang sedang berbaris duduk megang biola, kemudian ada sebagian saxophone dan seterusnya, itu orkestra besar. Saya tanya kembali, apakah ada SOP orang yang rocker itu pakainya harus begini, dangdut itu harus begini, orkestra begini. Mereka menjawab tidak, Ustaz. Oh, yang membentuk karakteristik pakaian seperti itu Kata pepatah mengatakan Az-zahiru wa asratul qalbi Zohir itu merupakan cirinya hati Hobinya dia kemana? Itulah lihat pakaiannya kesehariannya Tidak ada SOP Seperti itu Oh, jadi yang membentuk itu apa? Adalah gelombang suara yang didominasi oleh suara-suara tersebut kepada dirinya, maka tidak secara tidak sadar dia akan bentuk perilaku sesuai dengan apa yang banyak ditanam memori dalam otaknya. Dan itulah makanya saya mengatakan sering saya saling-saling saya hati-hati sekalian hati sekalian dengan hobi khawatir alhamdulillah batu akik sudah lewat dikit sampai-sampai orang sholat Allah Akbar saking hobinya digesok-gesokin saya khawatir bukan apa-apa yang hobi mancing dohor mancing asar mancing sampai tengah malam mancing pulang-pulang bau amis pantas ribut kira-kira ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala saya tidak mengatakan baru itu haram tidak memancing haram tidak tapi ala kadarnya saja. Jangan sampai mengalahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir nanti ketika merobohkan siapa Tuhan kamu, Tuhan kalian? Dia akan menjawab sesuai apa yang banyak ditanam memori otaknya. Kan repot, ah. Merobohkan batu akik, Masya Allah. Masya Allah. Yuk kita perbaiki, kita bedah. Cukupkan diri dengan Al-Quranul Karim. Luar biasa. Jelas Rasulullah SAW bersabda Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti Al qiyamah syafi'an li ashabihi. baca Al-Quran pada hari kiamat nanti Al-Quran menjadi penolong syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Tahukah kita di pada Masya berapa lama? 50 ribu tahun. Bagaimana kondisinya? Semua telanjang bulat, sampai ya? anak Rasulullah putri Rasulullah SAW Fatimah berkata apakah tidak ada sahwat di sana nanti melihat lawan jenis pada telanjang apa jawab Rasulullah nanti di sana orang semua panik sibuk dengan amalnya masing-masing nggak sempat dan juga di sana nanti akan ada matahari yang didekatkan satu mil 1,6 kilometer ada orang yang berjalan sampai hampir tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ribuan tahun. Ada yang berjalan dengan kosong. Gak pernah wudhu. Kalau gak pernah wudhu berarti gak pernah sholat. Apalagi baca Quran. Hidup ini sebentar. Yuk kita sibukkan diri dengan Al-Quranul Karim. Sebentar. Kita sibuk lagi dengan Bagaimana saya, bagaimana saya, bagaimana saya? Orang yang beriman 50 ribu tahun, 5 juta tahun, nggak masalah kalau diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu syafaat jam jabatan nikmat di akhir adalah Ikhra'ul Quran, baca Al Quran. Yang membacanya tidak tahu artinya saja, tadi sudah saya katakan dapat pahala. Apalagi kita kaji bagaimana isi kandungannya yang gelombang suaranya saja sangat bermanfaat kita kecolongan negara kita membahas dengan lagam Jawa Masya Allah Al-Quran empat bahasa Rasul turunnya di Arab pantasnya pakai irama Arab Islam Nusantara yang benar Nusantara kita Islamkan tidak ada Islam Arab tidak ada Islam Jawa yang ada adalah Islam menurut ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang benar. Silahkan kesenian, budaya berkembang, tapi jangan sampai berbenturan dengan syariat. Kalau berbenturan dengan syariat, dapat melupakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebaiknya tinggalkan. Kalau mendukung syariat, maka dukunglah, kerjakan silahkan. Tidak ada membatasi secara khusus. Allah Akbar, Allah Maha Pasti banyak sekali bagaimana kita bisa bahagia dengan Al-Quran Karim. Dan semua kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran Karim. Barakallahu li wa lakum fil Quran Karim. Wa nafani wa iyyakum bima fi dzikr hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى نصحه أجمعين أما بعد أيها الحاضر اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin sekalian, dan jemaah yang punya Allah Subhanahu wa taala. Apakah Al-Quran itu sulit tidak? Lihat surat Al-Qamar. Surat 54, 17, 22, 32 dan 40. Bunyinya sama persis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, untuk dipelajari mudah, dibaca, dipahami, bahkan bukan saja mudah, nikmat. Silakan sibukkan diri dengan Al-Quran, rahas, rasakan kebahagiaannya. Fahal mutakir ada seorang yang mau mengambil pelajaran, ada seorang yang mau ngaji. Mudah syaratnya mau ngaji. Dan ada hadis Rasulullah Alaihi Wasallam yang sangat-sangat memotivasi saya saat kata ini. Man qara Qur'an wa ta'allama wa 'amila bihi bisa yaumil qiyamah tajam min nur dhu'u min dhu'i syams. Barang siapa orang membaca, belajar Quran, mengamalkan Quran, sibuk dengan Al-Quran, membaca program-program Al-Quran, membiayai, mendoakan, panitia, penyelenggara dan seterusnya. <clears throat> Sibuk. Dimanapun. Menghafal. Dimanapun. Mengulang hafalan. Mengkaji dan seterusnya. Pada kiamat nanti kata, kata Nabi akan dipakaikan mahkota yang terbuat dari cahaya. Dauhu misu yang cahayanya seperti cahaya matahari luar biasa kita masih di dunia belum terlambat. Yang dikubur surat Al-Hijr ayat 99 100 itu menyatakan diri, ya Allah kembali ke takut dunia sebentar aja. Mau baca Quran barang sebentar aja, mau sedekah barang sebentar, mau puasa barang sebentar. Apa jawab Allah enggak? Kamu cuma ngomong doang. Buktinya banyak dikasih tahu tapi tetap Lagian wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun kata Allah, di hadapan mereka itu sudah ada dinding barzakh. Ila yaumi yub'atsun sampai hari kiamat. Jadi sudah terlambat dari kubur nggak bisa balik lagi ke dunia. Jadi kalau ada surupan sebagainya aku sepuluh lagi berbohong itu jin bukan manusia. Manusia tidak bisa kembali ke dunia kecuali terus ke akhirat nanti. Dan nanti di akhirat nanti yang luar biasa lagi, yang hebat lagi, Wa yusawalihul latain dipakaikan jubah kebesaran kepada kedua orang tuanya yang amalannya biasa-biasa saja. Orang tuanya punya amalan biasa-biasa saja. Bapaknya sholat dohor jam setengah tiga, sholat asar menjelang maghrib, sholat maghribnya menjelang isya, sholat isyanya menjelang subuh, atau menjelang tidur, sholat subuhnya kesiangan. Mamanya pun begitu, nggak ada yang luar biasa. Tapi kalau luar biasa di di surga ardullah sama tuwal arti yang luas langit dan bumi Iya mama kenapa dipakai ini ya mah? Iya benar aku dipakai ini ya. Kita surga luas biasa, luar biasa. Nanti Allah akan datang, datang dengan begitu indahnya dengan kalimat kenapa KPI dipakai ini apa jawab Allah bi abdi wiladumal Quran aku mendapati anak-anakmu bersama Al-Quran bersyukurlah kita kalau kita sekarang sibuk dengan Quran. Insya Allah makot akan dapat dari kita amin ya rabbal alamin. Bersyukurlah kita sibuk dengan quran Kelak nanti kita bisa menghadiahkan kedua orang tua kita bersama quran Al-Karim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awal wal akhirin. Wa barik wa sallim ala ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya Allah ya Ghaffar kau yang maha pengampun ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah yang besar maupun yang kecil ya Allah yang tersembunyi maupun yang nyata ya Allah yang disengaja maupun disengaja ya Allah ya Allah ya Rabb ampuni dosa-dosa saudara kami ya Allah mereka yang beriman laki-laki maupun perempuan ya Allah mereka yang Islam laki-laki maupun perempuan ya Allah Ya Allah, ampuni saudara-saudara kami, mereka yang hidup tengah-tengah kami, maupun yang telah wafat dan meninggalkan kami, ya Allah. Allahu ya Qawiyyu, Kau yang maha kuat, ya Allah. Kuatkanlah hati kami untuk senantiasa bersamamu, ya Allah, dengan Al-Qur'anmu, ya Allah. Kuatkan lisan kami untuk senantiasa membaca kitabmu, ya Allah. Berzikir atas namamu, ya Allah. Mengulangkan kalimat-kalimat thayyibah untukmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, yang maha kuat, ya Allah. Kuatkanlah seluruh perbuatan ini, ya Allah. Terus senantiasa mengabdi ke jalanmu, ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, terimalah amal ibadah kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kau yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah. Kasihlah kami, ya Allah. Sayangilah kami, ya Allah. Sebagaimana kau mengasihi menyayangi dan orang sebelum dan sesudah kami, ya Allah. Allahumma kfir lana, dunubana, wali walidayna alhamhum, kamar rabbawna sigara. Ya Allah, Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangilah keduanya, ya Allah. Mereka yang berbaring dengan rumah sakit, ya Allah Sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Kalau belum berkenan menyembuhkan penyakitnya Allah, jadikanlah sarana gugurnya dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, orang tua kami yang telah wafat meninggalkan kami ya Allah. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Jadikanlah nikmat kubur ya Allah. Jangan siksa atas dosa-dosa yang mereka lakukan ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Mereka yang telah melahirkan atau hidup mati pada kami itu bunda kami ya Allah. Ayah kami yang siang malam pagi sore ya Allah. Cari nafkah untuk kami ya Allah. Karena kami bisa seperti saat ini ya Allah. Ya Allah sayangilah mereka Ya Allah keduanya Ya Allah Jangan siksa mereka Ya Allah Kami tidak sanggup melihatnya Ya Allah Mendengarnya Ya Allah Menyaksikannya Ya Allah Sayangilah mereka keduanya Ya Allah Sayangilah Ya Allah keduanya Ya Allah Sayangilah keduanya Ya Allah Bagaimana mereka menyayangi kami Sampai kami kecil Ya Allah Ya Allah kumpulkan kami Ya Allah Pada orang tua kami dan surgamu Ya Allah Dengan al quran yang suci Ya Allah Kumpulkan kami kepada teman-teman kami yang beriman Ya Allah Mereka yang telah membantu program-program kami Ya Allah Yaitu Moga bersama Al-Quranmu ya Allah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina azabannar Wa qina azabannar Wa qina azabannar Alhamdulillah Rabbil alamin Ibadallah Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan Wa ita'i dhil qurba Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi Yu'idukum la tadhkurun fa ma Wa was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yadhkurukum akbar Aqimus salat